Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du Qala al musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Ijtima'ul juyusi al-islamiyyati ala al-harbi al-mu'attila wal-jahmiyah Wa minhum Abu Salih wal-Zubair ibn Adi wa Ali ibn Hakam Al-Bunani wa Abdul Malik ibn Amir wa Yazid al-Riqashi wa Abdullah bin Buraidah كلهم عن أنس وصحه جماعة من الحفاظ وزاد الشافعي في مسنده في آخره وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش أمن وساقه عثمان بن أبي سيبة من طرق وقال في بعضهم وقال في بعضه في بعضها ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي إلى أن إلى أن قال ثم يرتفع على كرسيه يرتفع ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعdu al-ikhwatu fillah masih kita melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil daripada hadis Nabi yang mulia SAW tentang ketinggian Allah di atas arasnya. Ya, kemudian al syafii rahimahullah menambahkan wa yaumul ladzi istawa fihi rabbukum al Dialah hari tatkala Tuhan kalian bersemayam di atas aras. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan jalan-jalannya dan dia berkata di sebagian jalur tersebut tsumma tajalla lahum rabbuhum tabaraka taala kemudian Allah menampakkan dirinya bagi mereka fayaqulu maka Allah berkata kepada hambanya ana alladhi sadaqtukum wa'di akulah yang telah menepati janjiku kepada kalian wa atmamtu 'alaikum ni'mati Aku pula yang telah menyempurnakan atas kalian nikmatku wa hadza mahallu karamati inilah tempat kemuliaanku ila anqal hingga Nabi bersabda thumma yartafi'u ala kursi kemudian dia ya naik kemudian dia meninggi di atas kursinya wa yartafi'u ma'ahu nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada kemudian naik pula bersama itu para nabi siddiqin syuhada wa yarji'u ahlul ghurafi ila ghurafihim adapun penghuni surga yang di atas ahlul ghuraf maka mereka pun kembali kepada tempat-tempat mereka Naam wa dzakara Muhammad bin Zabraqan an Maqatil ibn Muqatil Muqatil ibn Hayyan an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا وذلك أنهم يزورون ربهم في كل جمعة فيقول لهم تمنوا فيقولون وما نتمنى وقد أدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما أعطيتنا فيقال لهم تمنوا فيلتفتون إلى العلماء وذكر الحديث في قصة الجمعة محمد بن الزبرقان meriwayatkan dari مقاتل بن حيان dari Abi Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata bersabda Rasulullah sesungguhnya kelak para penghuni surga mereka juga butuh kepada para ulama di surga sebagaimana mereka butuh kepada para ulama di dunia yang demikian itu bahwasanya mereka mengunjungi Tuhan mereka di setiap hari Jumat ya berarti di surga itu ada hari-hari dan ada hari pekannya dialah hari Jumat Fayaqulu lahu maka Allah berkata kepada mereka, tamannau. Ya, bercita-citalah, berharaplah, mintalah apa yang kalian mau. Fayaqulun maka mereka berkata, wa mana tamanna wa qad adkhaltanal jannah. Apalagi yang kami butuhkan. Apalagi yang kamu harus yang kami inginkan. Engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau telah berikan kepada kami apa yang kau berikan. Fayaqullahu maka dikatakanlah kepada mereka tamannau. Mintalah apa yang kalian inginkan. Fayaltafituna ilal ulama, mereka pun menoleh kepada para ulama hingga akhir hadis dalam kisah <clears throat> hadis yang panjang pada kisah hari Jumat. Nah, ورواه ابن منده من حديث الع... ibnu ابن ibnu ابن min Hadis al Amshi an Abi Wa'il an هزيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة الجمعة بطولها وفيها يقول سلوني فيقولون أرنا وجهك رب العالمين ننظر إليك فيقصف الله تبارك وتعالى تلك الهجبة ويتجلى لهم فينظرون إليه Ya, kemudian <clears throat> dalam riwayat Ibnu Manda dari hadis Sa'mash dari Abu Wa'il dari Hudzaifah dari Nabi Dia menyebutkan kisah hari Jumat di surga yang panjang. Di antara kisah tersebut, <clears throat> Allah berkata kepada hamba-hambanya ketika mereka mengunjungi Allah di hari Jumat. Saluni, mintalah kepada saya. Fayaqulun, maka mereka pun berkata, Arina wajhaka. Rabbal alamin, nandur ilaika. Tuhan, lihatkanlah kepada kami wajahmu. Agar kami melihat kepadamu. Fayaqshifullahu tabaraka ta'ala al-hujub. Maka Allah menyingkap hijabnya wa yatajalla lahum dan Allah menampakkan bagi mereka fayanzuruna ilaih maka mereka pun melihat kepada Allah jalla wa ala Naam روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي من حديث بني أبي ذئب عن محمد بن ابن أبي ذئب أحسن الله إليكم من حديث بني أبي ذئب عن محمد بن عمر ابن عطاء عن سعيد ابن يسار رضي الله عنه عن, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن, المي إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء ينتهى إلى حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تعالى فإذا كان الرجل الصوع قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كان في جسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بهميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال فيستفتح فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي دميمة فإنه لا يفتح لك لا يفته لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر نعم الإمام أحمد مرير كان لما هذا الحديث ابن أبي ذئب dari محمد بن عمر بن أطاء dari سعيد بن يسار رضي الله عنه dari أبي هريرة رضي الله عنه Dari Nabi SAW dia bersabda sesungguhnya mayat itu akan dihadiri oleh malaikat-malaikat. Maksudnya orang akan mati akan datangnya malaikat-malaikat. Jika dia adalah seorang yang saleh, maka berkatalah malaikat-malaikat, "Keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang, yang berada dalam jasad yang baik, keluarlah engkau dalam keadaan terpuji, bergembiralah dengan ruh dan raihan, dengan surga dan dengan wangiannya. warabbin ghairi qatban, dan dengan Tuhan yang tidak akan murka kepadamu. Fala yazalu yuqalu dan terus dikatakan kepadanya hatta yuntaha biha ila sama. Kemudian ya setelah keluar dibawa oleh malaikat-malaikat dibawalah ke langit allati fiha Allah taala pada langit yang ketujuh langit yang tertinggi allati fiha Allah yang padanya Allah maksudnya di atasnya kan Allah tidak lingkupi dengan makhluk. Idza kana ar-rajulu su, apabila laki-laki itu laki-laki buruk, qalu malaikat-malaikat yang datang kepadanya berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah engkau wahai jiwa yang keji, kanat fil jasadil khabith, yang berada dalam tubuh yang keji pula. Ukhruji dhamimatan, keluarlah dalam keadaan terhina, wa abshiri bihamimin ghassaqin wa akhara min syaqqi azwaj." Maka bergembiralah engkau dengan air panas yang menggelegak waghasakin dan nanah dari darah dan nanah orang-orang yang ada di neraka wa akhar min syakti azwat dan dari berbagai macam hukuman-hukuman lainnya yang bentuknya ya mirip-mirip fala yazalu yuqal hadzalik maka akan dikatakan terus kepadanya hatta takhruja sampai ruh itu pun keluar dari jasadnya tsumma yu'raju biha ila sama kemudian ruh tersebut pun dibawa ke langit oleh malaikat-malaikat fayustaftahu laha dimintakan buka pintu langit fayuqalu man hadza dikatakan siapa ini fayuqalu fulan dikatakan ini si fulan fayuqalu la marhaban bin nafsil khabithah kanat fil jasadil khabith tidak ada sedikit jua pun selamat datang diucapkan untuk jiwa yang keji yang terdapat dalam jasad yang keji irji'i dzamimatan kembalilah engkau dalam keadaan hina fa innahu la yuftahu laka abwabus sama sesungguhnya tak dibukakan untukmu pintu-pintu langit fa tursalu minas sama kemudian dia pun dicampakkan dari atas langit thumma tasiru ila qabri kemudian dimasukkan kembali kembali ke dalam kuburnya ya na'am روى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث البراء ابن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فلما ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا حسبك Dan hadis yang lebih panjang yang mirip dengan hadis di atas juga Imam Muhammad meriwayatkannya dalam musnadnya dari hadis sahabat Nabi Bara bin Azib. Ya, sebelumnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Ini daripada Bara bin Al-Bara bin Azib. Hadisnya panjang. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dalamnya ya Kata Barra, kami keluar suatu hari menyertai Rasulullah SAW dalam rombongan membawa jenazah dari salah seorang laki-laki Ansar. Sampailah kami di kuburan dan kala itu kuburan untuk orang itu belum lagi dibuatkan lahatnya, sedang digali. Maka Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk mengelilinginya seolah-olah di atas kepala kami ada burung hinggap. Ini adalah ungkapan bahasa ini kiasan menunjukkan betapa khusyuknya mereka ya sehingga mereka tak mengangkat kepala-kepala mereka merunduk ya terbawa dengan suasana pemakaman wa fi yadihi 'udun yankutu bihi ard dan di tangannya itu ada ya kayu kecil ranting kecil yang Rasulullah SAW ya terkadang menggariskan garisan-garisan di tanah atau ya memukul-mukulkannya ke tanah. Maka Rasulullah pun mengangkat kepalanya dan Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, mereka sedang menunggu kuburan digali. ista'inu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalathan. Kata barok Nabi mengulangi dua kali atau tiga kali. Berlindunglah kalian daripada azab kubur. يا ثم قال نعم ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان إذا كان في في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملا ملا نزل إليه نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بيض بيض وجوه كأن وجوههم شمس معهم كفن من أكفان الجنة وحانوت من حانوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء الملك ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه حتى يجلس حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من من في السقاء نعم Maka berkata Rasulullah sesungguhnya hamba mukmin itu jika akan memutuskan hubungannya dengan dunia karena akan mati ketika dia akan menghadapkan dirinya ke negeri akhirat maka turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya putih bersih seolah-olah wajah-wajah mereka terang benderang maikan matahari mereka membawa kafan daripada kafan-kafan yang ada di surga membawa parfum dari yang ada di surga sehingga mereka penduduk sepanjang pelihatan mata laki-laki ini yang akan dicabut nyawanya ini kemudian datanglah malakul maut sehingga malakul maut pun duduk di sisi kepalanya berkatalah malakul maut wahai jiwa yang tenang keluarlah engkau menuju ampunan Tuhanmu dan menuju keriduannya berkata Rasulullah maka seketika ruhnya pun keluar dengan mudah sebagaimana mudahnya keluar air dari dalam mulut tiku. Naam. Fayakhudha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalika fi dhalika al-kafani wa fi dhalika al-hanuti wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin. Nafhati nafhati miskin wujidat 'ala ardi Qal biha فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان من فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا حسبك kemudian keluarlah ruhnya sebagaimana ya dengan mudah sebagaimana keluarnya air dari mulut tiku seketika malaikat-malaikat yang tadi turun membawa kafan pun mengambil ruh orang tersebut tak mereka biarkan sejenak pun lam yada'uha tarfiyadihi tarfatain baru sebentar dicabut malakul maut tak mereka biarkan lama-lama sebentar langsung mereka ambil mereka ambil alih Ya, hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Mereka ambil alih seketika setelah dicabut nyawanya, mereka letakkan di dalam kafan tersebut dan dengan parfum yang mereka bawa tersebut. Maka keluarlah dari ruh orang ini sebaik-baik ya wangi kesturi yang ada di permukaan bumi ini. Berkata Rasulullah, "Fayas'aduna biha." Maka malaikat-malaikat itu membawa ruh tersebut ke atas ke langit fala yamuruna ala mala'in minal malaikati illa qalu tidaklah dia melewati setiap rombongan-rombongan malaikat yang di langit kecuali malaikat-malaikat itu berkata ma hadhihi ruhu thayyibah ruh apa ini yang begitu harum yaqulun maka malaikat-malaikat yang membawa, membawa ruh ini pun berkata fulanun ibnu fulan inilah ruh si fulan bin fulan dengan sebaik-baik nama yang mereka namakan dahulu dia di dunia sampailah mereka ke langit dunia na'am فيستفتحون له فيشيعه, فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى مقربوها, مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين wa'iduhu ilal ardi wa'iduhu wa'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra fayastaftihuna lahu sampai di langit pertama malaikat-malaikat itu pun memintakan untuk dibukakan pintu langit fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha maka setiap langit dimasuki maka Malaikat-malaikat yang ada pada setiap langit tersebut pun mengiringi ruh tersebut ila sama ila titaliha sampai ke langit berikutnya. Begitulah seterusnya dari langit kedua, ketiga diiringi oleh malaikat di langit kedua sampai ketiga nanti masuk ke langit ketiga diiringi oleh malaikat langit ketiga seterusnya hatta yantahu biha ila sama sampai sampailah mereka ke langit yang ketujuh wa yaqulu Allah taala maka Allah berkata uktubu kitab abdi fi illiyin Tuliskanlah catatan hambaku di tempat yang tertinggi Ediyin eh, Catatan ahli surga Wa'iduhu ilal ard Sekarang kembalikan ruhnya ke bumi Fa'inni minha khalaqtuhum Karena dari bumi mereka kuciptakan Wa fiha wa'iduhum Kepada bumi mereka akan kukembalikan Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra Dari bumi pula mereka kelak akan kubangkitkan sekali lagi Ya Jadi dikembalikan ruhnya ke dalam jasad dalam alam barzakh bukan dalam alam dunia Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya ini yang memiliki kuburan <clears throat> yang tak ada kuburannya <clears throat> yang tenggelam dimakan ikan dan semacamnya Allah lebih tahu bagaimana menyatukan ruhnya dengan jasad yang telah tercerai tersebut yang jelas dalam alam barzakh nikmat akan diperoleh oleh jasad dan ruh. Tapi yang lebih mendominasi apa? Ruh. Jasad ikut di dunia yang mendapatkan kenikmatan yang paling mendominasi adalah jasad. Ruh pun mengikut. Ya. Kalau anda kata antum dipukuli orang, yang paling sakit apa? Jasad. Tapi ruh pun mengikut. Tapi nanti di hari akhirat Allah sempurnakan ruh dan jasad dalam menerima nikmat ataupun menerima azab. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala fata'ada ruhuhu fatu'adu fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani fayadrisanihi fayujlisani fayujlisani fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuk فيقول ربي الله فيقول فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقول فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي وصدقت صدقت وصدقت وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى إلى إلى الجنة حسبك ya kemudian dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya maka datanglah dua malaikat yang mendudukkannya mendudukkan dia dalam alam barzakh ya maka berkatalah keduanya, "Man rabbuka? Tuhanmu siapa?" Maka dia menjawab, "Rabbi Allah, Tuhanku Allah." Kembali mereka bertanya, "Madinuka? Agamamu apa?" Maka dia menjawab, "Dini al-Islam." Dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqulani nilahu keduanya berkata, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang pernah diutus kepada kalian?" Fayaqulu, maka dia menjawab, "Huwa Rasulullah." Dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu maka mereka bertanya kepadanya ma ilmuka mu apa? Fayaqulu maka dia berkata qara'tu kitab Allah. Aku telah membaca kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu ku imani dan dan ku benarkan. Fayunadi munadin minas sama maka disuruh dari atas langit an sadaqa abdi. Hambaku itu benar. Fa afrishuh minal jannah. Jadi disuruh oleh Allah dari langit hambaku itu benar maka bentangan baginya jalan menuju surga wa minal jannah pakaikanlah dia daripada pakaian surga waftahu lahu baban jannah bukakan baginya pintu menuju surga na'am qala fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi badda basarihi qala wa ya'tihi rajulun rajulun hasanul wajhi حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير في فيقول أنا أنا عملك الصالح فيقول ربي أقيم الساعة ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وذكر الحديث وهو حديث صحيح sahahu jama'atu al hufadhi. Hmm, ini hadisnya hadis sahih, disahihkan oleh banyak para peng, para ulama-ulama hadis. Kembali kepada terjemahan hadis ini, ya. Bukakan demikian pintu ke surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka datanglah kepadanya dari berbagai macam wangi-wangian surga, harum-harum surga wa lahu fi qabrih diluaskanlah baginya dalam kuburnya madda basari seluas penglihatan matanya jadi kuburannya itu Allah luaskan seluas-luasnya dalam alam barzakh bukan dalam alam dunia dalam alam dunia kuburan orang mukmin tak besar-besar satu kali dua kadang-kadang nggak sampai satu lagi tapi kalau dia beriman Allah bentangkan dalam alam barzakh baginya tempat yang seluas-luasnya Kemudian ya'ti wa ya'tihi rajulun tiba-tiba setelah itu datanglah laki-laki kepadanya hasanul wajhi. Wajahnya elok, hasanul thiyab, pakaiannya bagus, tayyibur rih, wanginya harum. Fayaqulu berkatalah laki-laki tersebut, "Absyir billadhi yasuruka." Bergembiralah dengan apa yang telah membuat engkau bergembira hari ini. Ya. Fa hadza yawmuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan di dunia akan kau temui. Fayaqulu lahu, maka berkatalah laki-laki ini kepada ya, berkatalah orang yang meninggal tadi ini kepada laki-laki yang tiba-tiba datang kepadanya yang wajahnya tampan, pakaiannya harum, bagus. Dia bertanya, "Man anta? Engkau ini siapakah?" Wajhukal wajhu, wajahmu itu, wajahmu alladhi yubashshir bil khair, membawa kebaikan. Fayaqulu maka berkatalah laki-laki tadi ana amaluka salih. Akulah amal salihmu. Allah berkuasa menjadikan amal saleh kita menjadi teman bagi seorang dalam kuburnya. Dalam bentuk laki-laki yang elok, wajahnya enak dipandang, harum wanginya, bajunya pun bagus. Inilah yang menemani orang tersebut. Amal itulah yang bersamanya. Amal yang telah Allah bentuk dalam bentuk laki-laki yang menjadi teman baginya. Fayaqulu maka berkatalah orang tersebut, "Rabbi aqimis saya Tuhan segerakanlah kiamat." Rabbi aqimis sa'at Tuhan segerakanlah kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali agar segera aku kembali kepada ya keluargaku di surga dan hartaku di surga. Ya, dan hadis ini masih panjang. Kebalikannya adalah tentang orang-orang munafik, kafir. Ya. Ini hanya disebutkan oleh pengarang kitab Ibnu Qayyim tentang orang mukmin saja padahal dia masih panjang lagi setelah ini tentang orang munafik bagaimana mereka ya ruhnya ketika mau dicabut enggan dicabut tarik paksa sebelum ruhnya dicabut turunlah malaikat-malaikat azab wajahnya hitam legam membawa kafan dari neraka membawa wangian yang busuk baunya dari neraka parfum dari neraka baru saja dicabut dengan paksa karena dia enggan keluar dirampas oleh malakul oleh malaikat-malaikat yang hitam legam ini dibawalah ke langit tiap kala malaikat-malaikat di langit mencium bau busuknya mereka berkata ruh siapa ini dijawab inilah ruh si fulan bin fulan dengan nama yang paling terburuk ketika dinamakan dunia tatkala tiba ke langit pertama, langit dunia dimintakan untuk dibukakan pintu langit dunia, namun tidak dibukakan. Ya, melainkan ya ruhnya diperintahkan untuk dicampakkan dari langit. Ya, karena itulah Allah mengatakan wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah faka'annama kharra minas sama. Seolah-olah dia akan dicampakkan kelak dari langit. Fatakhtafu tayr, maka dia akan disambar oleh burung atau tahwi rih atau dihembus oleh angin. Ila makan sahiq ke tempat yang jauh. Jadi tak dibukakan pintu langit untuk orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin sampai langit ketujuh. Bukakan baginya. Diringi oleh malaikat-malaikat sampai langit ketujuh. Setelah itu Allah perintahkan dikembalikan kata Allah an sadaqa abdi hambaku ini jujur. Adapun orang-orang kafir Allah akan katakan an kadzaba. Dia itu berdusta. Fa'frishuhu ya. Maka bentangkan jalan ila neraka. Bukakan baginya pintu neraka dia pun merasakan baunya neraka busuk neraka panasnya neraka ya sebelumnya ditanyakan ketika duduk oleh malaikat siapa Tuhanmu dia mengatakan tak tahu ah ah la adri aduh aduh saya tak tahu siapa nabimu tak tahu apa kitabmu tak tahu apa agamamu tak tahu ya kemudian setelah dia tak bisa menjawab maka bumi menjepitnya sehingga patah-patahlah tulang-tulangnya. Ya. Dan tampakkan baginya neraka, itulah tempatnya. Maka seketika dia pun berkata, "Rabbila tuqimis saya Tuhan, jangan pernah jadikan kiamat." Ya. Ini kira-kira makna hadis lanjutan daripada hadis ini. Nah, Ahsanallahu ilaikum وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بمرت براح مررت مررت برائحة طيبة برائحة طيبة فقلت يا جبريل يا جبرائيل يا جبرائيل ما هذه يا جبرائيل يا جبرائيل ما هذه رائحة طيبة قال هذه قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط min yadiha faqalat bismillah. Faqalat ibnatuhu abi qalat la walakin rabbi wa rabbu abika wa rabbu abika Allahu. Faqalat ukhbiru bidzalik abi. Faqalat na'am. فأخبرته فدع فدعا بها فقال من ربك هل لك رب غيري قالت ربي وربك الله الذي في السماء فأمر بنقرة من نحاس فأهميت ثم دعا da'a biha wa biwa waladiha fa alqahum fiha wa saqal hadisu bitulihi Kemudian Utsman Ad-Darimi menyebutkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah pernah bersabda tatkala saya dimi'rajkan diangkat ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj Aku melewati ya ya dengan satu tempat yang begitu harum, wangi. Aku pun bertanya, Jibril, wahai Jibril, apa wangi yang kucium ini begitu harumnya?" Maka berkata Jibril, "Inilah wangi mashyutah, tukang sisir putrinya Firaun dan anak-anaknya. Kerjanya dahulu ketika di dunia menyisir ya rambut putri-putri Fir'aun. Suatu ketika jatuhlah sisirnya. Maka terkala jatuh dia pun mengambilnya mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Maka berkatalah putri Fir'aun. Siapa yang kau sebutkan? Bapak aku? Dia katakan tidak. Tapi dia adalah Robbi, Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Allah. Bismillah dengan nama Allah. Faqalat maka berkatalah putrinya, "Ukhbir bidzalika abi?" Kuberitahukan engkau dengan ayahku? "Qala "Na'am." Kata dia, "Ya, silakan." Fa akhbarathu, maka diberitahukan kepada Firaun, maka Firaun memanggilnya. Firaun bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apakah engkau punya Tuhan selainku?" Kata Firaun. Dia berkata, "Tuhanku dan Tuhanmu dialah Allah, yang Dia di atas langit." Maka diperintahkan Firaun untuk dibawakan periuk dari tembaga. Maka dipanaskan, kemudian dipanggilah ya perempuan tersebut dan anak-anaknya semuanya dimasukkan dalam ya periuk tersebut dalam keadaan dipanggang, bawahnya api dibakar. Dan disebutkan hadis dengan panjang. Berapa sih waktu? Tiga menit lagi. Ah, baca satu paragraf lagi. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت ياتي الناس عيانا فاتى موسى فلطمه فذهب بعينه فعرج الى ربه عز وجل آه. فعرج فعرج نعم. فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا ربي بعث بعث بعثتني بعثتني, بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه فقال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على متن متن الثور على متن على متن ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة سنة, سنة يعيشها فأتاه فبلغه فما أمره به فقال ما بعد ما بعد ذلك ما بعد ما بعد ذلك قال الموت قال الآن طابت نفسي الآن قال قال الآن طابت نفسي فشمه سمة سمة نعم. سمة قبض قبض روحه فيها ورد الله على ملك ملك على ملك الموت بصره هذا حديث صحيح أصله وشاهده في الصحيحين نعم أبو Abu Hurairah رسول الله berkata bersabda Rasulullah وسلم Dahulu kala malakul maut datang dalam bentuk manusia, terang-terangan. Malakul maut menyerupai manusia datang kepada Musa. Musa kaget, dia kira ini ada orang yang mencelakakannya, maka lus Musa seketika marah dan dia tampar, dia tempeleng malakul, malakul maut sehingga buta matanya. Maka naiklah malakul maut ke langit ke Tuhannya, menunjukkan Allah di atas. Dia melapor, "Ya Tuhan, Engkau mengutusku kepada Musa." Ya, tapi dia menamparku sehingga mataku buta. Ini hadis sahih. Ya, bagaimana mungkin Musa bisa memukul mata ya, melakukan maut sampai buta? Bisa karena melakukan maut telah menjelma jadi manusia. Ya, dan Musa tak tahu itu melakukan maut. Ya. Walaula karamatuka alaihi walaula karamatu alaika la syaqaqtu alaika. Kalaulah bukan karena kemuliaan di atasmu akan aku ya pisahkan akan aku belah wajahnya. Faqala arji' ila 'abdi, maka Allah katakan di atas langit kepada malaikat, kembalilah kepada hambaku Musa. Faqul lahu maka katakan kepadanya, fal yadh' yadahu 'ala matni thawrin. Hendaklah dia meletakkan tangannya di atas sapi ya falahu bi kulli sya'ratin tawarat biadihi sanah ya'ishuha maka tangannya yang dia tempelkan ke atas ya ini bulu-bulu sapi tersebut apa yang di bawah tangannya itulah akan kutambahkan umur untuknya umur untuk Musa jadi disuruh Allah wahai Musa letakkan jadi Musa ketika datang mulkul maut tak mau mati dan memang belum takdirnya mati dia tempel yang malakul maut. <laughs> Maka Allah suruh malakul maut turun sampaikan kepada Musa letakkan tangannya di atas sapi. Ya, nanti berapa bulu yang terdapat di bawah tangannya itulah tambahan bagi bagi dia setiap satu bulu satu tahun. <laughs> ya. Maka dia pun datang kembali kepada Musa, dia beritahukan. Berarti Musa dia tahu ini malakul maut. Ya. Fa'atahu faballaghahu ma amarah. Datanglah malakul maut disampaikan kepada Musa perintah Allah. Faqala ma ba'da dhalik Setelah ini apa yang terjadi? Setelah kuletakkan tanganku ini di bawah sapi tersebut, ya di atas ban sapi dan setiap satu helai bulu itu adalah merupakan satu tahun lagi ku tambah. Setelah ini semua selesai apa lagi jadinya? Qalul maut. Nah, setelah itu engkau akan mati. Ya, qala berkata Musa al-ana tabat nafsiha. Kalau begitu barulah aku merasa tenteram. Fashammahu syammatan. Maka dia diciumkan sesuatu ya, yang wangi yang harum ketika itulah dicabut ruhnya. Ya, dan Allah mengembalikan kepada malakul maut penglihatannya. Ini hadis yang sahih dan hadis ini memiliki ya asal dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Demikian kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Lupa saya bagi-bagi kurma ini. Besok aja lah ya. Ada sirah besok banyak nama-nama orang. Yang tak datang sirah tak dapat.